Gitu Pak ya kira-kira kalau pagi-pagi hujan seperti ini paling enak ngapain Pak? Tidur paling enak ya. Tapi Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita untuk mengejar pahala yang lebih besar. Memilih ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memilih ibadah di atas kebutuhan istirahat kita. Dan menghadiri majelis taklim beribadah dengan tantangan seperti ini insya Allah pahalanya akan lebih besar. Karena dalam Islam besarnya pahala itu tergantung pada tantangan yang kita hadapi. semakin besar dorongan untuk berbuat maksiat. Kemudian akhirnya kita bisa sabar dan mengalahkan atau menundukkan dorongan maksiat itu. Maka semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Makanya Nabi Muhammad SAW memuji pemuda-pemuda yang tumbuh di atas ketaatan wa syabun fi taatillah dan pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Masih muda tapi sudah rajin ibadah. Ini hebat dan layak untuk mendapatkan ancungan jempol. Kenapa? Karena dia sudah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di usia di mana dorongan syahwat masih begitu kuat. Kalau ada orang tua yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan itu wajar, maklum. Ya. Sebagian orang mungkin mengatakan sudah bau tanah. Ya. Semua orang juga pasti akan mentok suatu saat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada seorang anak muda yang saat masih belia sudah perhatian dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain disebutkan, ajiballahu min syabin laysat lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala takjub kepada seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan seorang pemimpin yang adil, wa imamun adil. Pemimpin yang adil itu layak mendapatkan jempol. Layak dipuji. Kenapa? Karena sebagai orang yang paling atas ya, dalam jenjang pemerintahan, ya, maka dorongan untuk berbuat dolim itu sangat kuat. Bisa saja dia berbuat semena-mena, mendolimi rakyatnya korupsi. Ya. Tapi kalau pemimpin ini akhirnya berhasil mengalahkan dorongan untuk berbuat maksiat ini, dan dia mau sabar mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian dia mengatakan, saya nggak akan korupsi, saya nggak akan dolimi, saya nggak akan berbuat semena-mena pada rakyat saya. Maka dia hebat. Begitu juga dengan pemuda yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik, memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Tapi kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Sebaliknya semakin kecil dorongan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian kita tidak mampu untuk menahan godaan itu, ya. Godaannya sudah lemah, nggak begitu kuat. Tapi kok kita kalah juga dengan godaan setan itu. Ya. Maka kalau kemudian akhirnya kita terjerumus dalam dosa yang sebenarnya pendorongnya tidak begitu kuat, maka berarti semakin besar dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan contoh asy-syaikhuz zani, orang tua yang berzina. Lawang sudah tua, ya. sudah pernah menikah, sudah pernah merasakan hubungan yang halal, pernah merasakan nikmatnya hubungan yang halal. Bahkan dia masih bisa melakukan hubungan yang halal. Tapi dia memilih jalan yang haram. Padahal dia sudah tua. Maka orang yang seperti ini mendapatkan dosa yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berzina adalah pemuda, itu pada tingkat tertentu dimaklumi, bukannya boleh ya, tapi dimaklumi. Wajar masih anak muda. Dorongannya masih kuat, belum pernah merasakan. Dia nggak punya jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan dia ini. Maka dalam Islam hukumannya pun dibedakan. Anak muda yang masih lajang kalau berzina itu hukumannya di diapakan pak? Dicambuk berapa kali? Seratus kali. Ya. Sedangkan orang tua yang berzina yang sudah pernah menikah maka hukumannya adalah dirajam. Contoh yang lain adalah al-faqiru al-mutakabbir. Orang yang miskin tapi sombong. Orang yang miskin itu nggak punya dorongan untuk berbuat sombong sebenarnya. Apa yang mau disombongkan? Gitu. Harta dia nggak punya banyak. Tapi kalau kemudian dia akhirnya memilih untuk sombong, ya. sombong dalam keadaan dia miskin papa, ya. maka berarti dia tidak bisa mengalahkan dorongan hawa nafsunya yang sebenarnya lemah. Dorongan untuk sombong lemah, tapi akhirnya dia tetap sombong. Ya. Maka orang yang seperti itu akan dilebihkan hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam bab ketaatan ya. Kalau dalam bab maksiat kita butuh kesabaran untuk tidak berbuat maksiat. Maka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah ini kita membutuhkan kesabaran dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang sama berlaku. Ya. Kalau dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita dihadapkan pada tantangan-tantangan yang lebih berat. Pada godaan-godaan yang lebih berat, maka pahala yang kita dapatkan kita akan pahala yang akan kita dapatkan semakin besar. Maka Nabi Muhammad SAW menyebutkan Contoh isbaghul wudhu'i fis sabarat ya. Menyempurnakan wudhu dalam keadaan musim dingin ya. Cuaca dingin, air ikut dingin semuanya mendekati membeku misalnya ya. Tapi kita tetap mau bangun malam wudhu dengan air yang dingin seperti itu dalam cuaca yang dingin ditambah kita menyempurnakan wudhu kita. Ya. Itu namanya isbaghul wudhu fis sabarat yang sepertinya dipuji ya. Demikian juga kita berharap pengajian kita pada pagi hari ini ya dengan tantangan hujan ya, suasana yang membuat kita ngantuk ya, jalan becek barangkali bagi sebagian orang. Kita berharap itu semuanya menambah pahala tolabul ilmu kita pada pagi hari ini yang sebenarnya sudah banyak. Ya. Tolabul ilmi itu sendiri tanpa ada tantangan yang berat sudah merupakan keutamaan. Ya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya tolabul ilmi adalah amalan sunnah yang paling afdol. Mulai mengatakan, "Laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdhala min talabil ilm." Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Materi kita pada pagi hari ini adalah keutamaan dan keajaiban sodakoh. Ya. Tentunya kita semuanya sudah sering mendengar, ya. sering belajar tentang hal ini dari majelis-majelis para ustadz, majelis-majelis para ulama, atau khutbahnya para khotib di atas mimbar. Dan barangkali tidak ada hal yang baru yang akan saya sampaikan di majelis ini. Namun alangkah butuhnya setiap dari kita, alangkah butuhnya setiap orang dari kita untuk mendapatkan tazkir, pengingat. Wadhakir fa inna dzikratan faul mu'minin dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sodakoh ini adalah salah satu amalan yang dalilnya banyak sekali. Dan apa yang akan saya sampaikan nanti insya Allah tidak sampai setengahnya. Karena ya, waktu yang terbatas dan insya Allah dengan dalil-dalil yang kita pilih tadi, yang akan kita pilih nanti, itu sudah cukup untuk memotivasi kita. Kita harapkan seperti itu. Ya. Apa sih sebenarnya sodakoh itu? Ya sodakoh tentunya masing-masing dari kita sudah tahu ya. Secara global insya Allah sudah tahu, tapi khawatir masih ada pemahaman-pemahaman yang salah ya. Kita coba samakan persepsi kita dahulu ya. Tidak kita panjang lebarkan, hanya sekedar definisi singkat saja ya. Sodakoh itu artinya adalah infak yang diniatkan untuk mengejar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menafkahkan harta kita dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia umum mencakup sodakoh yang wajib maupun sodakoh yang sunnah. Bagi sebagian orang, ya, pada zaman kita ini, kalau disebutkan zakat, maka itu berarti adalah nafkah yang wajib. Yaitu harta yang wajib kita keluarkan dari tanaman kita, dari binatang ternak kita, dari uang yang kita miliki yaitu yang wajib. Itu disebut zakat. Dan ketika disebutkan sodakoh, maka yang terdetik di benak kita adalah yang tidak wajib. Yaitu berinfak yang hukumnya sunnah. Ini juga diberlakukan oleh sebagian ulama. Namun kalau kita meneliti ayat-ayat Al-Quran, dan membaca hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan dapatkan bahwasanya kata sodakoh itu dipakai untuk zakat yang wajib maupun zakat yang sunnah. Jadi ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunnah. Ada sodakoh yang wajib dan ada sodakoh yang sunnah. Jadi kata-kata zakat dan sodakoh ini dipakai bersama-sama sebenarnya. Firman Allah Subhanahu wa taala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha sampai akhir ayat. Sesungguhnya sodakoh itu hanya boleh diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil dan seterusnya sampai delapan golongan penerima sedekah. Redaksi hadis ini memakai kata apa pak? Sodakoh. Tapi yang dimaksud sebenarnya adalah zakat yang wajib. Karena sodakoh yang hanya boleh diberikan kepada delapan golongan ini adalah zakat yang wajib, bukan zakat yang sunnah. Kalau zakat yang sunnah, peruntukannya bisa lebih longgar. Ya. Adapun zakat yang wajib nggak boleh diberikan kecuali untuk delapan golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal saat diutus ke Yaman, fa'alimhum bi'anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Coba diperhatikan Pak, ini sedekah yang wajib apa yang sunnah? Hah? Sedekah yang wajib, tapi redaksinya memakai kata apa? Kata sedekah bukan zakat. Ya. Jadi sodakoh pada dasarnya mencakup yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Dan kalau kita menyebut bentuk-bentuknya, maka bentuknya banyak sekali. Ya. Di antaranya, memberi makan orang yang membutuhkan, membayarkan hutang orang yang terlilit hutang, juga manihatul ans. Manihatul ans adalah perah susu. Ya. Jadi bersedekah dengan susu saja. Kita tidak kasih kambingnya atau sapinya kepada orang yang membutuhkan. Tapi kita cuma pinjamkan sapi itu untuk kemudian diperah susunya dan dikembalikan ke kita lagi. Ini termasuk salah satu model sedekah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Anda nggak perlu kehilangan kambing, kambing Anda nggak berkurang, tapi pahala sudah Anda dapatkan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Arba'una khoslatan a'lahunna manihatul anz. Ada 40 amalan, ya, dan yang paling tinggi dari amalan-amalan yang 40 ini adalah manihatul ans, sistem perah susu. Ya. Jadi ini bukan hanya dianjurkan tapi merupakan salah satu amalan yang utama. Bahkan dibanding 40 amalan yang lain atau 39 amalan yang lain, manihatul ans sistem perah susu ini adalah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian membebaskan budak termasuk sedekah. Ya taftir memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa. Membekali mujtahid mujahid yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga termasuk sedekah. Menghajikan atau mengumrohkan orang lain juga termasuk. Donasi dakwah untuk pesantren atau lembaga pendidikan Islam termasuk sedekah. Ya. Wakaf membangun masjid termasuk juga sedekah. Ya. Akikoh, ya. kurban itu termasuk sedekah juga. Juga kafalah dai misalnya menyiapkan para juru dakwah, membekali mereka, menggaji mereka sehingga mereka bisa fokus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya termasuk contoh-contoh sodakoh. Ya. Jadi makna sodakoh itu luas dan kata sodakoh mencakup yang wajib maupun yang sunnah. Sodakoh disyariatkan untuk berbagai tujuan. Ya. Di antaranya adalah memenuhi kebutuhan umat Islam yang membutuhkan. Jadi kalau kita ambil contoh-contoh tadi maka membayarkan utang, memberi makan orang yang lebih membutuhkan dari kita, ya. itu termasuk apa? Termasuk dalam tujuan yang pertama ini, ya. membantu orang Islam yang membutuhkan, atau tidak hanya orang Islam, membantu orang yang lebih membutuhkan. Ya. Kemudian di antara tujuan yang dimaksudkan dengan sedekah ini adalah untuk membantu Islam dan menguatkannya. Ya. Nah, tujuan ini contohnya adalah wakaf masjid, ya. membekali orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. membeli kendaraan untuk berjihad misalnya. Atau donasi untuk pesantren. Ini termasuk kategori ma'unatul islami wa ta'yiduhu. Membantu Islam dan menguatkannya. Adapun keutamaan sedekah maka Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keutamaannya dalam berbagai ayat dan hadis yang sangat banyak. Jadi bisa dikatakan keutamaan sedekah dan zakat ini termasuk perintah yang mutawatir. Dalil-dalilnya sangat banyak dan sangat bervariasi. Ya. Kalau para ulama mengatakan bahwasanya riba adalah dosa yang diancam dengan ancaman yang paling banyak. Ya. Maka kita bisa katakan bahwasanya sodakoh adalah amalan dan keutamaan yang paling banyak dijanjikan dengan kebaikan-kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya belum pernah mendapatkan ulama yang mengatakan bahwasanya dia adalah amalan yang paling banyak didukung dalil. Tapi saya katakan termasuk amalan yang paling banyak didukung oleh dalil. Dan apa yang saya sampaikan nanti hanya beberapa contoh saja kita catut beberapa hal sebagai pengingat dan motivator bagi kita untuk tidak melupakan pintu amal yang satu ini. Keutamaan yang pertama adalah bahwasanya sodakoh termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Wa inna ahabbal a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala mu'min takshifu anhu karban atau taqdi anhu dainan atau tatrudu anhu ju'an Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau masukkan pada hati seorang muslim, pada hati seorang mukmin. Contohnya adalah dengan membantu masalah yang menjepit dia atau membayarkan utangnya atau mengusir rasa lapar dari perutnya. Dan itu semuanya adalah sodakoh. Jadi memasukkan kegembiraan kepada saudara kita yang muslim ya. Itu berarti besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita mungkin kadang-kadang masih kurang memperhatikan hal ini ya. Kalau kita masih seperti itu, mari kita ikuti teladan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana semangat beliau dalam memasukkan kegembiraan pada hati seorang mukmin ya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran yang segar, seperti saat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah dia mempelajarinya dari Ibnu Ummi Abad. Hendaklah dia mempelajarinya dari Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita mendengar sabda seperti ini, ya barangkali yang terpikir di benak kita, Masya Allah, Alhamdulillah, hebat ya Ibnu Mas'ud ya. Adakah kita terpikir untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada beliau? Dengan datang kemudian menyampaikan wahai fulan, engkau dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa. Atau ketika barangkali ada saudara kita yang mendapatkan promosi misalnya, mendapatkan kenaikan pangkat misalnya, atau mendapatkan rezeki yang dia belum tahu. Adakah hati kita terberat untuk nelpon, menyampaikan wahai fulan, SK PNSmu sudah turun. Saya sudah melihatnya. Saya melihat namamu ada di daftar misalnya. Ini amalan yang sederhana tapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar hadis ini yaitu pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab mengatakan, "Saya akan menjadi orang yang pertama menyampaikan kabar ini kepada Ibnu Mas'ud." Maka malam itu juga sebelum keduluan yang lain, beliau datang ke rumah Ibnu Mas'ud tengah malam. Ketok pintu, Assalamualaikum. Maka Ibnu Mas'ud heran. Wahai Umar bin Khattab, apa gerangan yang membawamu berkunjung ke rumah saya malam-malam hari seperti ini? Kata Umar bin Khattab, wahai Ibnu Mas'ud, enggak penting sebenarnya. Tapi tadi saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang ingin belajar Al-Quran yang asli, yang segar seperti saat diturunkan oleh Jibril, maka hendaklah belajar kepada Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Terima kasih wahai Umar atas kabar gembira ini, tapi mohon maaf. Tadi sebelum kamu datang, Abu Bakar As-Siddiq sudah datang kepada saya untuk menyampaikan kabar gembira ini." Lihat. Sesuatu yang sangat sederhana ya. Tapi mereka melihat itu adalah ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mereka sampai berlomba-lomba untuk melakukannya. Dan di antara kebahagiaan yang bisa kita masukkan pada saudara kita sama muslim adalah membantu dia saat susah, ya. kemudian melunasi hutang dia, ya. dan juga bisa yang lebih sederhana adalah memberikan makanan yang dia butuhkan untuk mengusir rasa lapar yang ada di perutnya. Di sini disebutkan ahabul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksudnya adalah termasuk di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan min afdhalil amal. Ya. Jadi enggak dipastikan sebagai yang paling afdol. Tapi termasuk di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan kebahagiaan kepada jiwa atau hati seorang mukmin dengan membayarkan utangnya, memenuhi kebutuhannya atau dengan membantunya keluar dari masalah yang menjepit dia. Karb itu adalah masalah yang yang menjepit. Sehingga orang butuh istighathah. Isti'anah itu kalau sekedar minta tolong dalam perkara yang biasa. Kalau istighathah adalah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita terjepit darurat. Nah, mengeluarkan seorang muslim dari keadaan darurat dia, dari keadaan terjepit dia ini termasuk amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara motivasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan keutamaan sodako adalah sabda beliau dalam riwayat Muslim, "Al-yadul ulya khairun min al yadis sufla." Wal yadul ulya al munfiqah wal yadus sufla hia sa'ilah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas maksudnya adalah yang memberi dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Kalau berbicara enak yang mana? Ya, enak yang meminta. Ya. Nggak keluar apa-apa malah kantongnya tambah tebal. Ya. Tapi dalam Islam kita nggak mencari yang paling enak. Tapi kita mencari yang paling baik, yang paling afdol yang mana? Yang lebih baik yang mana? Nah kalau kita mau menjadi orang-orang yang lebih baik, maka jadikan kita, jadikan tangan kita di atas. Dan jangan jadikan tangan kita di bawah. Ya ini hadis ini menginspirasi sebagian orang untuk membuat uh, kelompok atau komunitas tangan di atas. Ya. Yaitu komunitas apa? Komunitas sedekah, komunitas donasi, komunitas peduli kepada sesama muslim. Ya. Dan itu sangat bagus. Juga menjelaskan bahwasanya sedekah itu bermanfaat untuk orang lain. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, khairun nasi man nafa'an nas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Jadi bukan kita yang malah nyusu ya malah memanfaatkan orang lain, tapi kita harus berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Barokah dimanapun kita berada. Itu adalah cita-cita seorang muslim. Berusaha menjadi orang yang barokah Waja'alani mubarakan aina ma kuntu kata Nabi Isa. Dan Allah menjadikan saya barokah dimanapun saya berada. Di keluarga kita bermanfaat, di sekolah bermanfaat, di kantor bermanfaat. Itu barokah. Ya. Dan dengan memberikan sedekah bantuan kita kepada sesama muslim, maka berarti kita sudah menyampaikan manfaat ini kepada kepada mereka. Ya. Bahkan kita bisa mendapatkan kemuliaan di dunia. Ya. Ya meskipun ini tidak boleh menjadi cita-cita utama kita ya. Tapi para ulama menjelaskan Ibnu Hibban misalnya mengatakan semua orang yang menjadi pemimpin pada zaman jahiliyah maupun pada zaman Islam sehingga mereka dikenal bisa merebut hati banyak orang ya. dan ditaati oleh kaumnya didatangi oleh orang dari jauh maupun dari dekat semua orang berkunjung ke dia menghormati dia maka mereka itu semuanya salah satu faktor pendukung kemuliaan itu adalah karena mereka biasa memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan dan menghormati tamu yang datang kepada mereka. Jadi dengan jalan itulah mereka sampai kepada kedudukan yang tinggi di mata umat di dunia sebelum di akhirat. Ya. Di antara keutamaan sedekah adalah tolak bala. Ya menutup pintu keburukan atau menutup su'ul khotimah saat kita meninggal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'i'ul ma'rufi taqi masari' su'i wal afati wal halakat." Berbuat baik itu melindungi orang dari mati dalam keadaan su'ul khatimah melindungi orang dari berbagai bahaya dan melindungi orang dari kebinasaan-kebinasaan. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya kalau kita banyak berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari kematian yang suul khatimah. Tentunya semua kita mengharapkan husnul khatimah. Dan saat kita sekarang kita nggak bisa pilih, sudah kondisi kita nggak bisa kita atur, nggak bisa kita setel lagi. Ya. Misalnya kita pasang misalnya reminder ya di kamar kita atau di ruang rawat kita. Awas kalau malaikat datang maka siap-siap ucapkan la ilaha illallah misalnya. Biar husnul khatimah. Ya. Nggak bisa seperti itu. Kondisi saat itu sungguh lebih berat. Nggak bisa kita atur-atur seperti itu. Ya. Dan yang bermain di sana adalah amalan kita saat kita masih sehat. Amalan yang bisa kita lakukan saat kita masih mampu untuk beramal. Itu yang akan berpengaruh. Kalau sehari-hari kita belajar tauhid, mengamalkan tauhid, paham arti tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka insya Allah kita akan mengucapkan kata-kata itu juga saat meninggal. Adapun kalau sehari-hari kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi berbuat syirik, maka meskipun kita hafal la ilaha illallah, di luar kepala maka kita tidak akan bisa mengucapkannya saat kita sekarat. Ya. Dan kalau kita ingin husnul khatimah, kita ingin terhindar dari su'ul khatimah, maka salah satu resep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah berbuat baik kepada orang lain. Sedekah juga bisa menjadi tolak bala. Ya. Ini tolak bala ini sudah identik dengan perkara-perkara yang klenik, ya, yang yang nggak syar'i. Ya. Tapi sebenarnya redaksi tolak bala itu ada dalam syariat. Ya. Cuma pengertiannya tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang yang terbiasa dengan kehidupan klenik itu. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Fa'idha ro'aitum darik. Ya, kalau kalian melihat hal itu yaitu matahari yang gerhana. Kalau kalian melihat gerhana matahari, Fad'u Allah wa kabiru wa sallu wa tasaddaqu. Ya. Kalau kalian melihat gerhana matahari maka saran beliau adalah segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, takbir, salat dan sedekah. Jadi sedekah bisa ikut menolak bala, ikut menyelesaikan musibah yang yang sedang menimpa kita. Ya. Nanti akan ada banyak contoh ya baik dari generasi salaf maupun dari kisah-kisah di zaman kita yang menceritakan bahwasanya banyak orang yang sudah membuktikan hal ini. Ternyata penyakit mereka, kesulitan mereka terangkat saat mereka menjadikan sodakoh sebagai obat, sebagai tolak bala. Ibnu Daqiq al-Aid saat mengomentari hadis ini atau mensyarah hadis ini beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan untuk sedekah saat kita dihantui rasa takut dalam rangka menolak bala yang kita khawatirkan. Jadi tolak bala itu ada dalam perkataan para ulama. Cuma caranya beda. Caranya yang seperti ini dengan sedekah, dengan beramal saleh, itulah tolak bala yang sesungguhnya. Bukan dengan jampi-jampi, ya. bukan dengan apa namanya eh, sihir-sihir dan yang lain untuk tolak bala. Ya. Di antara keutamaan sedekah adalah dia bisa mengobati penyakit sedekah itu bisa mengobati penyakit. Ya ini kalau tadi e, panitia membuat judulnya keajaiban sedekah, ini kita bisa kategorikan sebagai contoh keajaiban sedekah. Karena kalau kita berbicara tentang obat, ya, menyembuhkan penyakit, mengobati penyakit, maka yang terpikir di benak kita adalah dokter, rumah sakit, obat-obat generik atau paten, ya, operasi, itulah yang namanya penyembuhan penyakit. Ya. Tapi Islam punya pengobatan alternatif, punya pengobatan yang yang lebih umum. Pengobatan dalam Islam lebih umum bisa berarti bisa dengan obat-obat yang sudah kita kenal selama ini, bisa dengan metode yang dikenalkan oleh kedokteran modern, tapi di sana juga ada pengobatan-pengobatan yang sifatnya spiritual. Dan itu adalah sebab-sebab yang ilmiah. Karena diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan sebab yang ngawur. Karena sebab itu kita boleh meyakininya sebagai sebab kalau ada salah satu di antara dua dalil. Iya. Kalau didukung oleh salah satu di antara dua dalil. Yang pertama adalah dalil syar'i. Iya. Ada di ayat atau di hadis misalnya. Yang kedua adalah dalil ilmi, iya. pembuktian ilmiah. Pembuktian klinis. Kalau terbukti bahwasanya A berpengaruh pada B, sudah diulang-ulang dicoba ternyata memang A berpengaruh pada B. Saat A dicabut maka B tidak terjadi, maka itu berarti sebab ini adalah sebab yang ilmiah. Kita boleh meyakininya. Contohnya, paracetamol itu menurunkan panas. Ya kita mengetahui bahwasanya para dokter sudah membuktikan itu, maka mereka meresepkannya untuk para pasien. Kalau orang panas dikasih paracetamol. Ya. Dan kita dengan pengalaman kita bertahun-tahun mengurus diri kita sendiri, mengurus anak-anak kita, kita sudah buktikan bahwasanya paracetamol memang menurunkan panas. Maka kita boleh meyakini bahwasanya paracetamol itu bisa menurunkan panas. Contoh sebab yang syar'i adalah apa yang kita bahas dalam bab sekarang ini. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Al Baihaqi yang dihasankan oleh Al Albani. Dawu mardhakum bis sadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Oh, berarti Nabi Muhammad SAW menetapkan bahwasanya orang yang sakit bisa disembuhkan dengan sedekah. Masa sih? Secara kedokteran susah kita menjelaskannya. Ya. Tapi kita punya jalur lain untuk menerima hal ini. Yaitu dalil syari. Karena Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan dan hadis ini sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Maka sah bagi kita untuk meyakini bahwasanya salah satu metode penyembuhan adalah dengan bersedekah. Adapun kalau tidak ada sebab syar'i, tidak ada dalil syar'i, tidak ada dalil ilmi yang ilmiah, maka kita tidak boleh meyakini suatu sebab sebagai sebab. Contohnya apa, Pak? Contohnya meyakini bahwasanya suara burung hantu bisa berpengaruh pada nasib kita. Orang mau bepergian, ketika sudah siap-siap, sudah berada di atas mobil, tiba-tiba melihat ada burung hantu lewat di atas rumah dia. Kemudian dia mengatakan, saya nggak jadi berangkat. Kenapa? Karena ada burung hantu yang tadi lewat di depan rumah saya. Itu adalah tanda sial. Nah ini adalah sebab yang tidak boleh kita yakini sebagai sebab. Kenapa? Karena nggak didukung oleh dalil syar'i maupun dalil ilmiah. Nah, keyakinan seperti ini adalah syirik dalam agama kita. Syirik asghar, syirik kecil kalau kita meyakini burung hantu berpengaruh pada jagat raya, pada nasib kita dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini seperti itu, maka keyakinan ini adalah keyakinan yang disebut sebagai syirik kecil. Adapun kalau kita meyakini bahwasanya burung hantu ini berpengaruh pada jagat raya, berpengaruh pada nasib kita dengan sendirinya tanpa perlu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya adalah syirik akbar. Ya. Meyakini bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang ikut mengatur jagat raya. Hakikatnya seperti itu, makanya disebut sebagai syirik akbar. Ya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Al Baihaqi dengan sanad yang sahih, dawu marudzakum bis sadaqah. Ya, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya. Seseorang bertanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak tentang luka yang sudah bernanah yang ada di dengkul dia. Apa itu dengkul itu, Pak? Yang ada di lutut dia dan sudah tujuh tahun berjalan. Ya. Para dokter sudah angkat tangan. Maka dia datang kepada Abdul Habib Mubarak. Abdul Habib Mubarak, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya ini? Ya. Abdullah bin Al Mubarak di antara salafus soleh, ya, di antara ulama dari generasi awal umat Islam yang paham sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau mengatakan, galilah sumur ya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Alirkan airnya sehingga mereka bisa minum dari situ. Dan saya berharap itu bermanfaat untuk kesembuhan lukamu yang sudah bernanah tujuh tahun ini. Ini menunjukkan bahwasanya resep seperti ini ya, biasa diberikan oleh para ulama dari zaman dahulu, Pak. Eh, maka nanti kalau ada ustadz yang membicarakan hal yang sama, jangan aneh. Ini ini adalah tradisi Islam. Bahkan ini sabit ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Maka kita meyakini hal itu. Ya. Contoh lain dikisahkan tentang Al-Hakim. Ya. Tadi kita menyebut ada hadis riwayat Al-Hakim. Ya. Al-Hakim yang merupakan penulis kitab Al-Mustadrak. Suatu ketika beliau juga memiliki penyakit yang sama, ya, korhah, penyakit luka yang sudah bernanah. kurang lebih satu tahun, maka dia kemudian bertanya kepada orang-orang yang saleh ya, dan meminta doa kepada mereka, maka mereka pun mendoakan beliau dengan kesembuhan. Ya. Kemudian dia mencoba resep ini. Ya. Saat didoakan beliau belum sembuh juga ternyata dan akhirnya beliau memilih jalan yang lain yaitu bersedekah kepada umat Islam dengan cara membuat semacam keran air di depan rumah beliau sehingga orang yang lewat bisa minum dari keran air itu. Ya. Maka kemudian orang-orang pun minum dari keran air itu dan ternyata tidak sampai seminggu setelah itu Al-Hakim sudah sembuh dari penyakitnya yang sudah yang sudah kronis sudah setahun, Pak. Ya. Ini keajaiban sedekah. Ya. Al-Munawi rahimahullah taala mengatakan dan hal ini sudah mujarab, sudah terbukti ya. Para ulama telah menemukan bahwasanya obat-obat rohani seperti ini ternyata mujarab, ternyata paten, ternyata bermanfaat. Dan bahkan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat-obat yang sifatnya jasmani, yang bisa dilihat, yang umum dikenal oleh masyarakat Islam. Ya. Jadi Kadang-kadang penyakit-penyakit seperti ini malah bisa disembuhkan dengan obat-obat rohani seperti sedekah, ya. seperti ruqyah. Ya. Nah, kalau dalam kedokteran modern katanya eh, tidak boleh ya dokter memberikan resep-resep seperti ini karena nggak nggak bisa dibuktikan secara secara medis, secara klinis. Ya. Dokter nggak boleh mengatakan bahwasanya orang sedang kerasukan misalnya, karena nggak bisa dibuktikan secara empiris. Tapi ketika dirukyah ternyata sembuh. Ada orang yang sakit bertahun-tahun ketika bersedekah akhirnya dia sembuh. Kalau kedokteran modern menolak itu semuanya. Adapun Islam lebih fleksibel ya. Kesembuhan bisa dari mana-mana, bahkan orang bisa sembuh hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala saja ya. Saya pernah punya sakit di tangan saya, Pak. Kira-kira seperti kutil lah di tangan ini. Bekasnya masih ada sampai sekarang ya. Itu saya obati dengan minyak, dengan obat-obatan, saya bawa ke e, dokter spesialis kulit. Ya. Sempat di apa di dioperasi di sini di tangan, tapi setelah kering ternyata masih tumbuh lagi. Ya. Sehingga akhirnya saya putus asa. Ya. Sudah setelah itu saya tinggalkan, saya nggak pakai minyak lagi, nggak pakai obat lagi, nggak pernah ke dokter lagi. Tapi ternyata beberapa saat setelah itu hilang sama sekali. Dan ini barangkali yang disebut sebagai kesembuhan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah Islam menetapkan hal-hal seperti ini. Ya. Bukan klenik, bukan uh, tahayul, ya. tapi ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yang disampaikan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka seorang dokter Muslim yang soleh, dia punya kelebihan. Ya. Dia menguasai kedokteran modern. Ya. Tapi dia juga punya alternatif. Ya. Dia bisa resepkan sedekah. Dia bisa resepkan rukyah Karena memang itu semuanya terbukti. Ya. Meskipun tidak terbukti secara empiris menurut ilmu kedokteran modern, tapi terbukti secara syar'i. Ya. Ada beberapa kisah yang disebutkan dan eh, apa yang dikatakan oleh Al Munawi tadi bahwasanya perkara ini sudah mujarab, sudah dibuktikan oleh banyak orang. Ternyata juga terbukti di zaman kita ini. Ada banyak kisah ya kalau kita coba cari di internet banyak kisah-kisah yang menyebutkan hal ini. Ya. Contohnya ada seorang di negara Arab ya. Di salah satu negara Arab yang punya sakit pada otaknya ya. Jadi semacam radang atau kanker di otak gitu. Dan dokter-dokter di negaranya sudah menyerah tidak bisa mengobati sakit itu. Maka dia direkomendasikan untuk mendatangi sebuah negara barat untuk operasi ya. Maka dia sudah bersiap-siap, sudah sudah beli tiket, sudah menyiapkan segalanya dan di hari menunggu keberangkatan itu dia pergi ke sebuah pasar. Di pasar dia melihat ada seorang ibu yang mengais sisa-sisa daging dan tulang di sebuah toko daging. Maka dia tersentuh oleh pemandangan seperti itu kemudian bertanya, "Wahai ibu, kenapa Anda mengumpulkan daging-daging yang sudah kotor, sudah jatuh di bawah, bahkan tulang-tulang?" Maka si ibu mengatakan, saya ini punya sekian banyak anak yatim. Ya, anak-anak saya yang yatim sudah nggak punya bapak lagi dan mereka butuh makanan dan daging ini saya kumpulkan untuk mereka. Ya. Maka si sakit ya si pasien yang kaya raya ini tersentuh kemudian dia bilang ke pemilik toko berapa nilainya jatah ibu ini, ya, jatah daging ibu ini selama dua pekan. Si penjual toko mengatakan nilainya sekian, kemudian dia bayar, tolong ini diambil dan selama dua pekan kalau si ibu datang ke toko tolong di, diberikan daging secukupnya sesuai dengan nilai yang sudah disepakati. Ya. Maka eh, selama dua minggu itu si ibu mengambil daging dari toko itu, kemudian saat keberangkatan ke negara barat itu sudah mendekat, si pasien melakukan pemeriksaan akhir sebelum berangkat. Dia datang ke rumah sakit dan ternyata saat diperiksa sakitnya sudah tidak ada lagi. Ini diantara contoh yang masyhur di, di kalangan para dai, di kalangan para ustadz. Ya. Banyak dibahas di internet kejadian seperti ini. Ya. Dan ini adalah misdak. Ya bukti kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya kita nggak pernah mendengar kisah seperti ini, seorang Muslim yang baik hendaknya percaya. Meskipun barangkali ya, kok bisa, kok bisa ada yang pertanyaan dalam hati kita nggak terjawab. Katakan selagi berita itu sampai dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih, maka kita percaya bahwa itu adalah kebenaran. Ya. Dan saat kita mendengar kisah-kisah seperti ini, itu hanya menambah keyakinan kita saja. Ya. Karena dari awal seorang muslim yang baik sudah percaya pada itu semuanya. Ya. Ini hanya sekedar penambah, sekedar bumbu saja. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya mendengar sebuah kisah yang disampaikan di radio Idaatul Qur'anil Karim di Saudi Arabia, radio pemerintah yang dikelola oleh para ulama di sana. Ya. Kisah tentang Abu Salim ya, yang sudah menikah belasan tahun tapi belum mendapatkan anak. Ya. Suatu hari dia masuk ke sebuah apotek dan di sana dia mendapatkan seorang ibu yang sedang bingung. Ya. Dia harus menebus obat tapi uangnya tidak cukup. Ya. Sementara si pemilik apotek karena mungkin barangkali juga sekedar pegawai di situ dia tidak mau melepaskan ibu ini sampai membayar uang secara lengkap. Ya. Maka Abu Salim bertanya, wahai ibunda, apa yang terjadi? Kemudian si ibunda cerita bahwasanya uang pembayarannya kurang sekian puluh real. Ya. Bukan angka yang besar untuk sebagian masyarakat di sana. Ya. Maka Abu Salim ini segera membayarkan uang yang dibutuhkan. Kemudian si ibu berterima kasih. Ya, mereka punya kebiasaan bagus. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik pada mereka, mereka biasa mengatakan jazakallahu khairan, gitu, barakallahu fiq. Dan kali ini si ibu mengatakan barakallahu fi dzurriyyatik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi anak keturunanmu. Maka Abu Salim mengatakan, wahai ibunda, saya tidak punya anak keturunan. Maka setelah itu Abu Salim segera pergi ke mobilnya dan dia melihat orang yang dia bantu ini menghadap ke arah kiblat berdiri lama, lebih dari lima menit katanya. Tidak tahu ternyata dia tidak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh ibu itu, tapi tentunya isinya adalah doa kira-kira karena dia menghadap kiblat dan menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Salim menceritakan bahwasanya kira-kira dua bulan setelah kejadian itu istrinya hamil dan akhirnya dia mendapatkan keturunan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi inilah ya, doa seorang muslim untuk saudaranya. Ya. Dan sedekah itu bisa menyelesaikan masalah, bisa mengobati penyakit. Kalau kita katakan bahwasanya mandul adalah salah satu bagian dari penyakit, maka sudah terbukti. Sedekah yang dia lakukan, meskipun tidak besar, tapi bisa menyembuhkan penyakit yang dia alami selama ini. Ya. Saya punya teman kuliah, ya dari uh, Guinea Conakry ya. Guinea Conakry ini sebuah negara di di Afrika Barat ya. Namanya mengingatkan kita dengan Papua Nugini ya. Jadi ada Papua Nugini, ada uh, Guinea ditulisnya Papua New Guinea New Guinea gitu ya. Kalau misalnya ada Guinea, Guinea Conakry, ada Guinea uh, Istiwaiyah, Guinea uh, apa namanya? Ekuator ya. Ada paling tidak tiga negara yang pakai nama Guinea ini termasuk Papua Nugini. Namanya Muhammad Keita. Dia juga sudah 10 tahun menikah dan nggak pernah belum belum punya anak, belum dikaruniai anak. Maka akhirnya Muhammad Keita masih terus sabar dan ketika dia menginjak tahun ketiga kuliah di Madinah, dia mendatangkan istrinya untuk tinggal bersamanya di kota Madinah. Dan ternyata tahun pertama dia bawa istrinya ke Madinah, hamil istrinya. Ya. Dia yang sudah 10 tahun menikah, akhirnya hanya berapa bulan di Madinah, lahir. Ya. Kemudian beberapa tahun setelahnya, ketika kami sudah tamat, saya nggak pernah ketemu lagi, dan tiba-tiba ketemu dengan dia lagi, dan saya tanya, wahai Muhammad kita, sudah berapa anakmu sekarang? Ya. Dia mengatakan, Alhamdulillah Nas, anak saya sekarang sudah tiga katanya. Maka saya penasaran, saya bertanya Muhammad kita. Yang kan dulu pernah cerita bahwasanya kamu 10 tahun tidak pernah punya anak. Ya. Terus apa rahasianya kok tiba-tiba setelah kamu datang ke Madinah dan hanya beberapa tahun di sini kamu tiba-tiba sudah punya tiga anak begitu saja. Ya. Maka Muhammad kita ini mengatakan sebenarnya saat kami datang ke Madinah dulu langsung kami ikhtiar kami berusaha datang kepada seorang dokter wanita, dokter kandungan, ya dokter kandungan. Ya. Dan dokter ini senantiasa ingatkan kami, ya. istighfar, istighfar, istighfar kata dia. Jadi resepnya bukan hanya resep obat-obat yang biasa diberikan oleh dokter ya. Tapi ditambah nasihat. Kamu harus banyak istighfar, kamu harus banyak istighfar. Dan ternyata itu dibahas dalam Al-Qur'an ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al anhara. Ini kisah Nabi Nuh. Maka saya mengatakan kepada kaumku, beristighfarlah. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit dan membantu kalian, memberikan kalian rezeki berupa harta dan anak-anak. Jadi disebut istighfar dan buahnya adalah apa? Buahnya adalah mendapatkan keturunan. Ya. Itu dijanjikan dalam Al-Quran. Ya. Maka ini menguatkan pernyataan eh, Al-Munawi tadi bahwasanya obat-obat yang rohani ini kadang-kadang bisa menjadi solusi dan menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat-obat jasmani. Yeah. Di antara keutamaan sedekah adalah bahwasanya sedekah itu seperti bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala menghutangi Allah Subhanahu wa taala memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah." Dan siapa yang mau untuk memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik atau pinjaman yang lunak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan hutangnya itu dengan berlipat-lipat. Memberi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya di sini adalah bersedekah di jalan Allah. Dan disebut demikian karena orang yang bersedekah itu pasti untung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pinjaman itu kalau sifatnya adalah kord pinjaman maka dia nggak punya resiko pak. Ya. Kalau kita minjemi orang uang, ya, itu secara syariat uangnya harus kembali ke kita persis dengan yang kita pinjamkan. Ya. Tanpa melihat apakah nanti dia pakai uang itu untuk bisnis kemudian dia rugi, kita nggak mau tahu. Karena akadnya bukan investasi, kita nggak mudharabah sekarang, bukan bagi hasil. Tapi apa? Minjemi, kord. Ya. Memang yang minjemi nggak boleh ngambil keuntungan. Ya. Kenapa? Karena uangnya tidak beresiko. Ya. Kita pinjam 10 juta, maka kembalinya juga 10 juta. Secara Islam seperti itu. Jadi terjamin, nggak punya resiko harta ini. Demikian juga dengan memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita memberi pinjaman pada orang lain, apalagi kalau tidak amanah maka kita khawatir. Ia memang secara Islam harus kembali 10 juta. Tapi dia amanah enggak? Orangnya baik apa enggak? Jangan-jangan nanti malah dikemplang, enggak ya. dikembalikan. Dia malah kabur dan sebagainya. Dan itu tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Nggak mungkin dia mengkhianati hamba-hambanya. Nggak mungkin dia mendolimi hamba-hambanya. Maka memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersedekah di jalan Allah itu artinya kita sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Yang ada kita untung. Uang kita sekarang kelihatan berkurang, sekian ratus ribu atau sekian juta. Tapi sesungguhnya uang kita tidak kurang yang terjadi uang itu akan tambah barokah ya, dan bisa lebih-lebih nantinya Lebih berkembang lagi. Karena Allah menjanjikan akan dilipat gandakan dengan berlipat-lipat. Ya. Ibnul Qayyim mengatakan, ya, kalau si pemberi pinjaman tahu bahwasanya uangnya pasti akan kembali, ya, maka dia akan dengan sukarela memberikan pinjaman itu. Ya. Dia akan mudah saja memberikan pinjaman itu. Ya. Dan kalau dia tahu bahwasanya uang itu akan dikembangkan ya, dan dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar, Asal dia tahu bahwasanya pinjamannya pasti kembali, ya, maka orang akan lebih mudah memberikan pinjaman. Ya. Dan ini yang seharusnya terjadi di antara umat Islam, Pak. Kita ini sekarang orang-orang kaya tidak mudah memberikan pinjaman. orang ya. Orang-orang yang membutuhkan kesulitan mendapatkan pinjaman. Ya. Akhirnya apa? Larinya ke bank, larinya ke rentenir. Ya. Padahal memberikan pinjaman dalam Islam itu pahalanya sangat besar. Ya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya memberikan pinjaman pada orang lain itu seperti bersedekah dengan setengahnya. Kalau kita memberikan pinjaman 10 juta pada saudara kita, itu seolah-olah kita bersedekah 5 juta. Kapan kita sedekah 5 juta? Pasti jarang-jarang sekali. Seringnya kalau ke masjid orang bawa pati murah katanya. Ya. Jarang-jarang membawa Soekarno-Hatta. Ya. Nah dengan memberikan pinjaman 100 ribu, kita seolah-olah sudah bersedekah sebanyak 50 ribu dan uang kita kembali penuh. Iya. Namun karena umat Islam banyak tidak tahu keutamaan ini ya. Kemudian ditambah lagi di sisi yang lain orang-orang yang memberi yang, yang menerima pinjaman banyak yang tidak amanah ya. Ngemplang seenaknya ya. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala hukum kita semuanya. Sehingga kita tergantung dengan bank, tergantung dengan riba, tergantung dengan rentenir ya. Nah, Seharusnya kalau kita mengetahui bahwasanya uang kita pasti kembali, ya. maka tentunya kita akan lebih ringan dalam bersedekah. Ya. Apalagi kalau kita, setelah itu kita mengetahui bahwasanya uang ini akan kembali dengan berlipat-lipat. Ya. Tentunya dalam dalam hukum Islam nggak boleh seperti itu. Ya. Tapi kita berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tentunya tidak berlaku baginya hukum yang berlaku bagi umat Islam ini. Ya. Jadi kita tahu pinjaman kita akan kembali 100%. Ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melipat gandakan pinjaman itu. Maka tentunya hal ini akan memantik semangat kita, memotivasi kita untuk semakin banyak bersedekah. Tidak khawatir kita bersedekah seolah-olah tidak takut miskin. Ini maksudnya. Jadi orang yang bersedekah akan mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala Ditegaskan juga dalam ayat yang sudah kita sering dengar bersama, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Ya. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti satu biji yang menumbuhkan tujuh bulir. Dalam setiap bulir terdapat seratus biji. Ya. Dan Allah melipat gandakan untuk orang-orang yang dikehendaki dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi sedekah dilipat gandakan paling tidak menjadi 700 kali, Pak ya. Dalam hadis yang sahih Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma tasaddaqo ahadun bi sadaqatin min thayyib, wa la yaqbalu illa thayyib, illa akhadhaha ar-Rahmanu bi yaminih, wa in kana tamratan fayarbu fi kaffi rahman hatta takuna a'zama min al-jabal, kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw fasilah. Tidaklah seorang bersedekah dengan suatu sedekah yang baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kecuali sedekah itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Meskipun hanya sebiji kurma, Pak. Allah menghormati, Allah menghargai yang itu, ya. Yang sedikit itu dihargai, maka Allah ambil dengan tangan kanannya. Ya. Tentunya tangan Allah Subhanahu wa taala ini kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau menggerakkan tangan tapi takut dipahami sebagai menyerupakan tangan Allah dengan tangan manusia. Tapi maksudnya adalah bahwasanya Allah punya tangan ya, kanan ya, yang kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengambil sedekah yang sedikit itu meskipun hanya berupa sebutir kurma dengan tangan kanannya. Kemudian Allah mengembangkannya, menumbuhkannya di telapak tangannya sampai menjadi lebih besar daripada gunung. Sebiji kurma dikembangkan ditumbuhkan oleh Allah swt menjadi lebih besar daripada satu gunung. Allahu akbar ya. Sebagaimana seorang di antara kalian merawat anak kudanya atau anak sapinya. Ya. Anak sapi yang disebutkan fulu dan fasil itu artinya anak sapi atau anak kuda yang baru disapih, Pak. Umurnya baru setahun kira-kira. Ya. Maka dia akan tumbuh dengan cepat. Sebentar lagi dia akan dewasa, bisa disembelih, bisa dimanfaatkan untuk berbagai manfaat. Ya. Jadi Orang yang bersedekah sedang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak perlu khawatir, tidak perlu mengkhawatirkan berbagai kemungkinan yang buruk. Ya. Sedekah tidak harus banyak ya. dan kita nggak boleh meremehkan sedekah yang sedikit ya. Suatu ketika Aisyah didatangi oleh seseorang yang meminta-minta ya. Dan di depan beliau saat itu ada seonggok anggur. Maka Aisyah meminta kepada salah seorang pembantunya untuk memberikan satu biji saja. Maka orang ini kaget, wahai Aisyah, masa pantas memberikan sedekah sebanyak satu biji anggur? Maka Aisyah mengatakan, bagaimana engkau takjub dengan hal ini? Coba dihitung kira-kira satu biji anggur ini ada berapa misqalu dzarrah ya. Ada berapa dzarrah yang ada dalam dalam sebiji sebiji anggur ini ya. Tahu dzarrah Pak? Dzarrah itu adalah apa namanya? Eh, debu yang ada di udara ini baru bisa kita lihat kalau ada matahari atau cahaya yang masuk ke kamar kita ya. Nah, itu kalau kita lihat ada semacam debu kalau dalam kondisi normal seperti ini nggak kelihatan. Tapi kalau ada cahaya matahari masuk nanti kita lihat ada semacam debu yang bergerak di di sinar itu itu namanya darrah. Itu yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala wa may mithqala dzarratin wa may mithqala dzarratin khairan yarah. mithqala dzarratin khairan Dan barang siapa yang berbuat baik meskipun sedikit, hanya sebiji debu tadi itu, hanya sebiji debu itu, ya maka Allah akan melihatnya. Maka kita nggak boleh mengecilkan sedekah sedikit apapun. Dan kita sudah melihat tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyambutnya dengan tangan kanannya kemudian mengembangkannya sampai lebih besar daripada gunung. Nah, kalau di balik papan pantas nggak kira-kira Pak kita bersedekah dengan sebiji anggur gitu misalnya ya. Mungkin di banyak rumah tidak pantas lagi ya. Ya kita menyesuaikan dengan yang pantas lah gitu. Tapi masih ada sebagian orang yang menerima sebiji anggur itu dengan senang hati. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, kira-kira 10 tahun yang lalu, saya tinggal di kampung, Pak. Ya. Tinggal di kampung, di desa lah, jauh dari kota. Dan saya punya nenek yang sangat ingin merasakan anggur impor itu. Ya. Melihat yang besar-besar, manis gitu dia. Karena saking nggak pernah merasakan atau jarang sekali merasakan dia sampai curhat pada cucunya ingin merasakan anggur itu. Maka ketika saya ada rezeki saya belikan setengah kilo untuk nenek saya itu dan ternyata saya lihat setelah itu dia bagi-bagikan ke teman-temannya, ke siapa yang dia kenal di kampung dan setiap orang dikasih sebiji-sebiji. Dan itu mereka senang luar biasa, Pak. Ya. kita sesuaikan dengan kondisi di masyarakat kita. Tapi kalau seandainya ada, ada masyarakat yang masih cukup senang menerima sedekah sekecil itu ya. Maka kita tidak boleh untuk menghinanya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Ya. Jangan engkau merendahkan kebaikan sekecil apapun ya. Meskipun itu hanya berupa senyum ya. Pasang muka manis di depan orang yang engkau temui ya. Itu kebaikan yang besar dalam Islam, kita nggak boleh mengecilkannya ya. Sodako adalah sifat orang yang bertakwa. Sodako adalah bukti dari iman kita. Ketika berbicara tentang sifat orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yunfiquna fis Sarai wal dharra wal Kadhimin al Ghaiz, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang menafkahkan harta mereka baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Istiqomah, rajin, terus menerus berkesinambungan. Saat susah masih sempat bersedekah. Ya. Apalagi saat sedang banyak rejeki. Ya. Dan itu adalah bukti. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wasodaqatu burhan." Ya, sedekah itu adalah bukti iman kita, bukti takwa kita. Karena orang-orang munafik tidak mau bersedekah. Orang munafik itu tinggal di Madinah, bersyahadat hanya karena ingin aman di kota Madinah. Mereka nggak pernah beriman kepada Allah, nggak pernah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau disuruh sholat, malas, Suruh sedekah apalagi. Adapun orang-orang yang beriman, salah satu bukti kebenaran iman mereka adalah dengan bersedekah. Wassadaqatu burhan dan sedekah itu adalah bukti keimanan seorang muslim. Sedekah itu tidak mengurangi harta kita, ya. tapi malah menambah dan memberkahi. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana kosot soda min mal. Ya. Sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Ya. Ini kita ingatkan saudara-saudara kita yang masih mikir-mikir, ya masih berat dalam bersedekah. Ya. Ketahuilah bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi harta kita. Ya. Tapi kan kantong kita menjadi tipis saat kita sedekah. Iya betul. Ya. Tapi lihat gantinya setelah itu. Ya. Kalau Anda bersedekah dengan ikhlas, kemudian Allah SWT menerima sedekah itu, maka Allah menjanjikan akan ada gantinya dan memberkahi harta Anda. Ya. Anfik yunfik alaik kata beliau. Anfik yunfak alaik. Nafkahkanlah hartamu niscaya Allah akan tambah. Niscaya akan ada nafkah yang masuk pada dirimu. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwasanya setiap hari ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang bersedekah pada hari itu. Dengan mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan." Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang bersedekah. Ya Allah, berikanlah kerusakan kebinasaan bagi orang-orang yang tidak mau bersedekah. Tentunya maksudnya di sini adalah sedekah yang wajib, Pak. Karena sedekah yang sunnah tidak pantas untuk diancam dengan ancaman yang sedahsyat ini. Tapi kalau ada orang yang bersedekah, orang yang sudah wajib bersedekah tapi dia tidak mau bersedekah, maka dia kena doa para malaikat ini. Hartanya bisa jadi akan hancur, binasa. Kalau tidak sekarang, tinggal tunggu saja. Sedekah menyediakan pintu khusus di surga bagi orang-orang yang ingin masuk dari pintu ini. Orang-orang yang banyak bersedekah, mereka akan masuk dari pintu yang istimewa ini, pintu khusus di surga. Kita mengetahui bahwasanya pintu surga itu ada berapa, Pak? Ada delapan. Ya. Yang empat untuk amalan ibadah utama yang ada dalam rukun Islam. Ya. Salat punya pintu salat. Ya. Zakat atau sodakoh punya pintu sodakoh. Haji punya pintu haji. Puasa punya pintu apa? Bukan. Namanya pintu royan, Pak ya, pintu royan. Royan itu artinya adalah kenyang karena banyak minum. Wal jazaa'u min jinsil amal. Orang diberikan ganjarannya sesuai dengan apa yang dia lakukan, sejenis. Ya. Karena orang yang berpuasa di dunia berhaus ria. Ya. Maka di akhirat dia dipanggil dari pintu royan. Yang artinya pintu orang yang kenyang karena banyak minum. Ya. Kemudian pintu yang lain istihadi ya, sebagian ulama mengatakan itu adalah tawakal, zikir, ilmu dan beberapa e, amalan yang lain mereka sebutkan tidak ada nas yang mengumpulkan nama delapan pintu dalam satu hadis misalnya ya. Tapi yakin bahwasanya ada satu pintu yang namanya pintu sedekah. Siapa yang masuk dari sana mereka adalah orang-orang yang banyak bersedekah selama di dunia dan menjadikan sedekah ini sebagai amalan utama dia. Ya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu sedekah, Pak, optimalkan kesempatan itu, jadikan pintu sedekah ini sebagai amalan utama Anda sehingga Anda nanti bisa masuk dari pintu sedekah ini. Ya. Karena orang-orang itu berbeda-beda. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak bukakan untuk kita semua pintu amal. Ada orang yang Allah bukakan baginya pintu baca Al-Qur'an. Ada yang Allah bukakan baginya pintu sholat. Ada Allah yang bukakan bagi dia pintu sedekah. Iya. Ada orang yang bukakan baginya pintu apa? Sukanya bantu orang lain. Iya. Jiwa sosialnya tinggi. Iya. Maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala bukakan untuk kita pintu sodakoh, maka maksimalkan itu. Kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekikiran yang sedikit, kita nggak kikir misalnya. Ya. Kalau ada sedekah bagi, kalau ada rezeki bagi, kalau ada uang bagi, ya. seolah-olah tidak takut miskin. Ya. Dan saya mendengar di kota Balikpapan ini ada orang-orang yang masya Allah ya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak dan dia bersedekah seolah-olah tidak takut miskin. Ya. Kepada mereka kita harus iri. Ya. Nasihat saya untuk mereka Selagi Allah Subhanahu wa taala sudah bukakan untuk Anda pintu ini, ayo optimalkan agar Anda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak dari pintu sedekah. Pada zaman sahabat dahulu, ya, disebutkan bahwasanya Ibnu Umar, ya, Allah bukakan bagi beliau pintu puasa. Ya. Beliau banyak berpuasa sunnah karena ya beliau menganggap puasa ini sangat ringan dan nikmat. Maka beliau optimalkan pintu puasa ini. Ya. Sementara Ibnu Mas'ud, Allah bukakan bagi beliau pintu baca Al-Quran. Kenikmatan beliau, ringannya beliau, ringannya langkah kaki beliau untuk beramal itu saat membaca Al-Quran. Ya. Maka beliau optimalkan itu. Maka beliau tidak banyak berpuasa sunnah katanya. Kenapa? Karena puasa sunnah membuat beliau kurang bacaan Al-Qur'annya. Ya membuat beliau lemah sehingga amalan andalan beliau terkalahkan. Maka Ibnu Mas'ud memilih untuk fokus pada Al-Quran. Meskipun dia harus mengurangi puasa sunnah beliau. Ya. Maka kepada mereka yang sudah Allah bukakan pintu ini, maksimalkan, optimalkan. Ya. Agar nanti Anda dipanggil dari pintu sedekah ini. Dan kita-kita yang belum Allah bukakan pintu ini, hendaklah kita iri kepada mereka karena Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk iri kepada mereka. Iri dalam hal ini boleh. Beliau mengatakan, La hasada illa fithnain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama, orang yang Allah berikan hafalan Al-Quran, maka dengan hafalannya dia qiyam, dia sholat, membaca Al-Quran dalam sholat dia itu di siang dan malam hari. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, orang yang Allah berikan harta, kemudian dia menyedekahkannya siang dan malam. Ini kita pantas iri kepada mereka dan semoga dengan iri dahulu nanti kita juga bisa meneladani mereka dalam kebaikan ini. Ya. Sedekah adalah penghalang dari pintu neraka. Sedekah itu menghalangi kita dari masuk neraka. Ya. Dalilnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man a'taqa raqabatan muslimah kanat fikakahu minan nar udhwan bi udhwin." Ya. Barang siapa yang membebaskan seorang budak muslim, maka itu adalah kebebasannya dari api neraka. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ما منكم min ahadin illa سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان Tidaklah ada seorang di antara kalian kecuali akan mempertanggungjawabkan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa ada penerjemah di antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melihat ke sebelah kanannya dan tidak mendapatkan kecuali amalan yang sudah dia lakukan. Kemudian dia melihat ke sebelah kiri, yang dia temukan hanya amalan yang dulu pernah dia lakukan selama di dunia. Dan kemudian dia melihat ke sebelah depan, dan dia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Kemudian beliau katakan, fattaqun nara walau Maka hindarilah neraka. Lindungilah kalian dari lindungilah diri kalian dari neraka meskipun dengan menyedekahkan setengah biji kurma, Pak. Kalau tadi kita berbicara satu kurma, ya. ada orang merendahkan sedekah dengan satu apa? Satu satu anggur ya. Maka Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk merendahkan setengah biji kurma. Enggak ya. boleh ya. Siapa tahu bahwasanya setengah biji kurma itu nanti yang menyelamatkan kita dari dari neraka. Karena kita enggak tahu amalan kita yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sholat kita nggak diterima, yang diterima adalah kurma yang setengah itu. Bisa jadi masjid yang kita bangun nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diterima adalah kurma yang setengah itu. Kita nggak tahu ya. Maka jangan merendahkan sedikit apapun, sesedikit apapun sedekah yang diberikan oleh seorang muslim. Ya. Sedekah membuka kebaikan untuk amalan-amalan yang lain. Ya. Kalau kita rajin bersedekah, insya Allah Allah akan akan bukakan untuk kita pintu-pintu amalan yang lain. Karena dalam Islam amal soleh itu mengajak kepada saudaranya. Kalau kita sudah mulai dengan suatu kebaikan, maka kita akan terbawa pada kebaikan-kebaikan yang lain, termasuk sedekah. Kalau kita sudah cinta sedekah, sudah mulai sedekah, maka Allah akan akan bukakan pintu-pintu amalan yang lain. Dan kita di dunia ini adalah untuk beramal. Kita kadang-kadang kesulitan bagaimana saya bisa sampai kepada amalan yang itu. Kok saya cuma di sini berdiri di sini aja nggak pernah nambah-nambah amalan saya. Nah, coba dimulai dengan sedekah, Pak. Semampu kita, nggak harus banyak, insya Allah Anda akan sampai pada level yang lebih tinggi dalam amalan Anda. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan sampai kepada puncak kebaktian. Kalian tidak akan sampai kepada puncak amalan, puncak kebaikan. Sampai kalian menafkahkan dari harta yang kalian cintai. Yang termasuk seni dalam bersedekah adalah menyedekahkan barang yang paling kita cintai, Pak. Barang yang paling kita elus-elus, kita sayang-sayang. Ya. Itu sedekahkan kalau kita mau meraih puncak ibadah meraih puncak kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk menyedekahkan perkara-perkara yang kita cintai. Memang berat. Tapi kalau Anda bisa melepas itu, Anda insya Allah akan tersenyum simpul di akhirnya nanti. Anda akan merasakan halawatul iman. Tersenyum gembira. Meskipun kita baru saja melepaskan barang yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai. Dan itu yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Abu Talhah ya, ayah tiri Anas bin Malik adalah orang yang paling kaya di Madinah dari kalangan Ansor. Ketika mendengar ayat ini, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, ya, harta yang paling saya sayang, yang paling saya cintai adalah kebun saya yang bernama Bayruha." Ya. Sebuah kebun yang namanya Bayruha atau Bayroha. Ya. Maka wahai Rasulullah, karena saya ingin mencapai puncak kebaktian, karena saya ingin mencapai puncak kebaikan, maka silahkan wahai Rasulullah, nafkahkan kebun saya ini, terserah anda mau di, ditaruh di mana. Ya. Mau dipakai untuk apa silahkan. Dia sudah saya sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Zaid bin Harithah mengatakan, Ya Allah, Sungguh engkau mengetahui bahwasanya tidak ada harta yang lebih aku sukai daripada kuda saya ini. Maka ya Allah, hadhihi fi sabilillah. Kuda saya ini saya lepas di jalan Allah. Ibnu Umar, ya, harta yang beliau paling cintai adalah seorang budak wanita yang bernama Rodhiyah. Ya, ya barangkali karena rajin, ya. karena sangat membantu beliau. Ya atau barangkali karena kecantikannya karena memang seorang muslim boleh untuk menikmati ha, ah, budak wanitanya. Ya. Maka ketika beliau ingat ayat ini, maka beliau teringat dengan Rodiyah. Inilah harta yang paling beliau sayang. Inilah harta yang paling berharga bagi beliau. Maka saat itu juga beliau mengatakan, Hiya hurratun liwajhillah. Ya. Rodiyah, ya. saat ini juga bebas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ini beberapa praktek para sahabat dalam mengamalkan ayat ini. Intinya insya Allah dengan memulai sedekah ya, kita akan diberikan taufik untuk sampai kepada amalan-amalan soleh yang lain dan dengan begitu kita akan bisa mencapai puncak takwa juga puncak kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan bersedekah kita bisa mendapatkan pahala orang-orang yang kita sedekahi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man jahaza ghazian aw hajjan aw fattara sha'iman falahu ajru fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai." Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai. Barang siapa yang membekali orang yang berjihad di jalan Allah, menyiapkan seorang mujahid atau membekali orang yang berangkat haji, ya. menghajikan orang maksudnya, membiayainya, ya. atau memberikan buka puasa kepada orang yang sedang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang mereka lakukan tanpa mengurangi pahala dari mereka. Ya. Ini kelebihan sodakoh pak. Ya. Jadi kita bisa meraih pahala orang haji, kita bisa mendapatkan pahala jihad, kita bisa mendapatkan pahala orang yang berpuasa, dalam keadaan kita duduk santai di rumah, ongkang-ongkang. Ya. Nggak ada resiko turun di medan tempur, nggak perlu capek-capek ke Mekah, nggak perlu lapar dahaga. Tapi kita bisa meraih pahala dari orang-orang yang melakukan amalan yang sangat utama ini. Ya. Ini kelebihan sedekah. Ya. Kemudian ada yang namanya sodakoh jariah. Ya. Ada amalan yang kalau kita lakukan sekali maka pahalanya akan terus mengalir selagi amalan itu masih masih berlangsung. Ya. Ada sedekah yang akan terus mengalir pahalanya selagi sedekah ini masih bermanfaat. Masjid yang kita bangun itu akan terus mengalir pahalanya selagi masjid ini masih dipakai meskipun tubuh kita sudah berkalang tanah. Ya. Sumur yang kita gali itu akan terus mengalir pahalanya untuk kita selagi barang tersebut masih dipakai orang, bermanfaat meskipun kita sudah tidak ada di atas muka bumi ini lagi. Ya. Nah maka carilah amalan-amalan seperti ini, sodakoh jariah seperti ini. Ya. Dan kalau mau cari contoh sodakoh jariah yang paling mudah di Pekanbaru, coba lihat usaha dakwah Buya Jufri rahimahullahu taala. Ya. Berawal dari satu ruang sederhana di daerah mana itu, Pak? Ya. Itu tempat Al-Furqan sekarang. Ya. Kemudian berkembang sedikit-sedikit. Ya. Kemudian melahirkan santri-santri penuntut ilmu ustad-ustad yang sekarang mengepung Pekanbaru dengan dakwah mereka. Ya. Silahkan sebut siapa saja ustad di sini maka dia adalah muridnya Buya Jufri. Baik langsung atau tidak langsung. Ya. Hampir semuanya seperti itu. Ya. Dari satu markas, ya, dari satu titik di kota Pekanbaru. Sekarang silahkan lihat Mahat Ibnu Umar, Ummu Sulaim, Masjid Raudatul Jannah, Al-Bayyinah. Itu semuanya terus berkembang. Al-Furqan jelas mengalir pahalanya untuk Buya Jufri karena beliau yang yang dirikan, beliau yang rintis. Itu jelas. Maka pahalanya akan terus mengalir untuk beliau padahal beliau sudah meninggal berapa belas tahun yang lalu. Bahkan mungkin hampir 20 tahun yang lalu beliau meninggal. Ya. Adapun eh, markas-markas yang lain selain Al-Furqan ya, yang saya sebutkan tadi sebagian ya. Maka itu juga adalah benih yang beliau tanam. Karena ustadz-ustadz yang mengasuh markas-markas ini adalah murid-murid beliau semuanya. Ya. Tidakkah kita iri dengan beliau ikhwani sekalian? Tidakkah kita kita ingin punya amalan seperti itu? Amal yang terus mengalir pahalanya padahal kita sudah tidak berada di atas muka bumi ini. Ya. Maka kita doakan beliau semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amalan beliau dan semoga kita terinspirasi dengan usaha yang terus mengalir dan alhamdulillah kita bisa melihatnya dari dekat di sini Pak. Bagus kalau kita lewat di sana sekali-kali kemudian merenung, kita ingat masyaallah. Insya Inilah yang membuat para ulama diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan mereka nggak pernah putus. Ilmu mereka terus bermanfaat. Ya. Sedekah membuat kita bisa merasakan manisnya iman dan membuat hati kita menjadi lunak. Ya. Ini yang dicari oleh semua orang. Ya. Maunya bahagia, bisa mengenyam manisnya iman di dunia sebelum di akhirat dan bisa merasakan hati yang lunak, bukan hati yang keras. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adnil yatim, wamsah ra'sah." wa at'imhum mimma tat'am fa inna dzalika yulayyinu qalbak dekatkanlah anak yatim usaplah kepalanya beri dia makan seperti apa yang kalian makan karena itu semuanya membuat hatimu menjadi lunak senyum yang di senyum yang terlukis dari seseorang yang sangat membutuhkan kemudian kita berhasil membantunya. Ya. Itu bisa membuat kita begitu gembira, Pak. Seperti yang dirasakan oleh Syekh Ali Tontowi, ya, rahimahullahu taala, beliau adalah salah seorang ulama Suriah yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 1954 Hijriah, ya, 61 tahun yang lalu. Ya. Beliau datang ke Indonesia untuk sebuah perjalanan dakwah, tugas dakwah. Ya. Tapi beliau mengalami suatu hari yang sangat menyedihkan, ya. yaitu hari raya Idul Fitri. Orang-orang bergembira ria, tapi beliau justru malah harus sedih. Kenapa? Karena terpisah jauh sekian ribu kilo dari keluarga beliau di Suriah sana. Ya. Maka untuk mengusir sedih ini beliau datang ke sebuah taman di kota Jakarta. Di sana beliau mendapatkan anak-anak kecil yang berlari-larian bergembira ria dengan baju baru mereka dan makanan yang memenuhi tangan mereka. Ya. Semuanya senang. Ya. Kecuali seorang gadis di pinggir taman bersama neneknya dengan pakaian mereka yang lusuh dan tanpa ada makanan di tangan mereka. Mereka menolak samari, tapi nggak ada yang peduli dengan kedua sosok ini. Maka Syekh Ali Tontowi tanggap dan segera datang ke warung terdekat. Kemudian beliau membeli beberapa potong coklat dan permen untuk kemudian beliau berikan kepada si kecil ini. Si kecil tersenyum kemudian menoleh ke neneknya Seolah-olah minta izin, wahai nenek, boleh enggak saya mengambil hadiah dari orang asing ini? Ya. Maka si nenek bangkit, kemudian tersenyum lebih, lebih lebar lagi dan mengucapkan berbagai ucapan sanjungan. Ya. Atau doa. Saya tidak paham apa yang diucapkan kecuali satu kata. Terima kasih. Itu yang beliau ingat dan beliau paham. Ya. Kata Syekh Ali Tantawi, demi melihat senyum si gadis. Dan kesyukuran si nenek yang sangat lama mendoakan beliau dengan kebaikan atau memuji beliau. Ya. Maka rasa sedih saya pada hari itu yang sangat terasa ya, saat itu juga hilang dan berganti menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Itulah halawatul iman. Itulah manisnya iman yang bisa kita rasakan saat kita beramal soleh dengan cara yang benar. Kalau kita bersedekah, itulah yang akan kita dapatkan. Ya. Maka kalau kita merasakan stres, pusing, ya, galau, ya, resah. Coba resep ini dicoba. Ya. Coba resep ini. Datang ke tempat orang-orang yang butuh, kemudian bantu mereka. Ya. Bahagiakan mereka, maka kita, kita insya Allah akan segera ikut bahagia juga. Ya. Sedekah ini termasuk amalan yang manfaatnya luas. Ya. Dalam agama kita, amalan yang manfaatnya luas menular pada orang lain lebih baik daripada amalan yang manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Salat adalah amalan yang utama. Tapi salat itu manfaatnya hanya untuk diri kita saja. Puasa itu utama, tapi dia hanya untuk diri kita saja. Adapun sedekah maka manfaatnya tidak hanya untuk diri kita, tapi berpindah kepada orang lain, bahkan juga berpengaruh langsung pada kebaikan masyarakat kita. Karena sedekah ikut mengentaskan kemiskinan. Ya. Sedekah itu juga mengurangi kriminal. Karena ternyata banyak tindakan kriminal, kejahatan terjadi karena apa? Karena orang butuh. Ya. Kemudian juga sedekah ini ikut membangun solidaritas sosial di antara umat Islam. Ya. Sedekah adalah salah satu jalan bagi kita untuk berbakti pada orang tua kita yang sudah meninggal. Banyak di antara kita yang belum sempat membahagiakan orang tuanya. Karena mungkin saat mereka masih hidup, kita masih jahiliyah. Kita masih belum paham agama. Kita masih belum tahu hak-hak orang tua kita. Bahkan mungkin kita dahulu durhaka pada mereka. Dan kesadaran itu baru tumbuh saat mereka sudah tidak ada lagi. Saat pintu surga itu sudah tertutup, kata para ulama. Tapi Alhamdulillah, ternyata pintu surga itu tidak tertutup sama sekali. Ya. Artinya tidak sepenuhnya tertutup. Ya. Kita masih bisa berbakti pada orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal. Ya. Caranya bagaimana Pak? Di antaranya dengan mendoakan mereka. Kemudian tetap kontak mengunjungi orang-orang yang dahulu mereka cintai. Teman-teman terbaik ibu kita. Teman-teman terbaik ayah kita. Kunjungi mereka. Kasih hadiah kalau kita mampu memberikan hadiah. Itu di antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang diajarkan dalam hal ini adalah bersedekah untuk mereka, ya. Bersedekah untuk mereka, ya. Ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, ibu saya ini saat mau meninggal nggak bisa bicara, ya. saat sekarat, saat mendekati kematian tidak bisa bicara. Dan kalau seandainya beliau bisa berbicara, saya yakin beliau akan berwasiat untuk sedekah." Maka wahai Rasulullah kalau sekarang saya bersedekah untuk beliau kira-kira sampai enggak pahalanya? Kata beliau, iya pahalanya sampai. Iya. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibu saya meninggal saat saya ada di luar kota. Saat saya jauh dari kota Madinah maka saya tidak bisa berbakti di hari-hari akhir beliau wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah sekarang kalau saya bersedekah untuk beliau, ya. kira-kira sedekah itu sampai apa tidak? Bermanfaat tidak untuk beliau? Maka beliau mengatakan, iya, sedekah itu sampai kepada beliau dan pahalanya untuk beliau. Ya. Untuk ibumu. Ya. Maka kemudian saat bin Ubadah menyedekahkan salah satu harta yang paling beliau cintai yaitu sebuah taman, sebuah kebun yang beliau miliki di kota Madinah. Beliau mengatakan ini pahalanya saya niatkan untuk ibu saya. Maka kesempatan itu masih ada untuk kita ya. Kalau kita dahulu kurang dalam berbakti, tidak optimal dalam berbakti, maka mari kita optimalkan salah satunya dengan bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Ya. Kita niatkan pahalanya untuk mereka. Ya. Memang pada dasarnya Orang itu masing-masing harus beramal sendiri. Ya. Wa an insani illa masaa. Masing-masing orang harus berusaha sendiri. Kalau mau mulia di sisi Allah usahakan sendiri, jangan nunggu orang lain beramal untuk kita. Ya. Tapi ada beberapa amalan yang dikecualikan dari kaidah umum ini, di antaranya adalah sedekah. Ya. sedekah itu disepakati oleh para ulama bahwasanya pahalanya kalau kita berikan pada orang yang sudah meninggal, dia sampai. Ada amalan-amalan yang diperselisihkan seperti baca Al-Qur'an Tapi sedekah ini Para ulama nggak berselisih. Semuanya sepakat bahwasanya kalau kita sedekah untuk orang yang sudah meninggal maka pahalanya sampai. Ya. ya barangkali inilah beberapa keutamaan dan keajaiban sedekah yang kita harapkan bisa mendorong motivasi kita. Bisa mendorong diri kita untuk tidak melupakan pintu yang satu ini. Ya. Apalagi kalau Allah sudah bukakan bagi kita hobi untuk sedekah. Maka mari kita kembangkan. Ya. Dan sekali lagi saya katakan bahwasanya masih banyak sekali hadis-hadis yang tidak bisa disampaikan di sini. Juga ayat-ayat Al-Quran. Ya. Namun semoga yang, yang sedikit ini barokah dan mewakili yang lain. Ya. Saya akhiri dengan beberapa pesan untuk orang-orang yang ingin menjadikan sedekah sebagai pintunya menuju ke surga. Ya. Yang pertama, lihatlah apa yang Allah bukakan untuk kita. Pahami diri Anda. Lihat amalan apa yang Allah bukakan untuk diri Anda. Kemudian tekuni, optimalkan, jadikan itu sebagai amalan Anda untuk akhirat kelak. Dan kalau itu sedekah maka optimalkan, insya Allah Anda akan menjadi orang yang dipanggil dari pintu sedekah. Kemudian yang kedua, smart dalam bersedekah. Ya. Kadang-kadang kita punya dua harta yang sama, ya. nilainya sama-sama 100 ribu. Ya. Ada dua pos yang ingin kita sedekahi, ya. A dan B. Ya. Dan bisa jadi pahala salah satu dari dua pos ini lebih besar, ya. padahal nilainya sama. Kenapa Pak? Karena manfaatnya berbeda. Nilai manfaatnya yang berbeda. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Manafa'ani malun, manafa'ani malu Abi Bakar." Ya. Tidak ada harta yang lebih bermanfaat daripada hartanya Abu Bakar untuk saya. Ya. Apa rahasianya, Pak? Apa rahasia sedekah Abu Bakar ini? Karena Abu Bakar As-Siddiq bersedekah saat Nabi Muhammad SAW begitu membutuhkan dakwah. Ya. Saat pengikut beliau belum banyak, donatur belum banyak, maka sedekahnya Abu Bakar meskipun barangkali ya banyak juga sih. Tapi yang jelas sedekahnya Abu Bakar ini dibutuhkan pada saat yang genting. Saat beliau sangat butuh dengan dengan harta ini, maka saat itu Abu Bakar menafkahkannya. Maka jadilah harta Abu Bakar begitu bermanfaat. Dalam Islam enggak sama antara orang-orang yang bersedekah atau berjihad sebelum penaklukan Mekah dengan mereka yang bersedekah atau berjihad setelah penaklukan Mekah. Karena setelah penaklukan Mekah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Donatur Islam semakin banyak, pembela Islam semakin banyak, mujahidin Islam semakin banyak. Orang nggak takut lagi untuk bertempur. Tentunya tidak adil kalau disamakan antara orang-orang yang dahulu bersedekah. Ya, saat donasi mereka begitu dibutuhkan, saat Islam masih kecil, masih dirintis, dengan sedekah dan jihad setelah penaklukan kota Mekah. Dua-duanya sama berpahala. Tapi jelas orang yang bersedekah dan beramal atau berjihad sebelum menaklukkan Mekah pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita ini ya sama ada beberapa kasus yang seperti itu ya. Kalau kita bertanya pada ustadz-ustadz yang pernah punya pengalaman mendirikan lembaga pendidikan atau lembaga dakwah, mereka akan katakan bahwasanya donasi itu paling dibutuhkan saat rintisan. Ya. Kenapa? Karena saat baru mulai merintis ini amal usaha belum banyak. Ya. Orang belum percaya. Ya. Jangan-jangan nanti dilarikan, jangan-jangan nanti nggak amanah. Jadi saat kebutuhan begitu mendesak, nggak ada yang ngasih. Nah, maka kalau kemudian ada donasi, meskipun sedikit, itu nilai manfaatnya sangat besar. Nah, maka di antara salah satu cara smart dalam bersedekah adalah mengarahkan donasi kita untuk lembaga-lembaga yang baru dirintis ini. Karena nilainya akan besar, ya. nilainya akan tinggi. Ya. Kemudian dengan begitu kita akan menjadi salah satu pelaku sunnah hasanah. Kita akan memulai sedekah di situ, maka kemudian orang lain nanti ikut. Barangkali karena terinspirasi dengan sedekah kita di awal perintisan ini. Ya maka kita pun mendapatkan pahala sunnah hasanah, mengajak orang lain, mencontohkan orang lain untuk beramal baik. Ya, ya dan masih banyak sekali dalil yang tidak bisa kita bahas di sini satu persatu. Dan banyaknya dalil ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan amalan yang satu ini. Ya. Karena semakin suatu amalan punya sifat dan dalil yang banyak, maka semakin mulia amalan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala semakin dia punya banyak nama-nama yang baik punya sifat-sifat yang baik maka semakin mulia kedudukan Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian juga berbagai dalil yang memotivasi kita untuk sedekah ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan sedekah ini, maka hendaknya jangan sampai kita sama sekali lepas dari sedekah ini. Ya. Jangan sampai kita meninggalkan pintu surga yang satu ini. Ya. Tentunya semampu kita. Dan kalau seandainya Allah belum bukakan kita pintu rezeki yang luas, ya. maka jangan khawatir karena ternyata pintu sedekah itu tidak harus dengan mengeluarkan uang dari dompet kita. Ya. Para sahabat mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW tentang teman-teman mereka yang sholat sebagaimana mereka sholat. Ya. Puasa sebagaimana mereka puasa. Tapi kemudian mereka bisa bersedekah dengan sisa harta mereka. Sementara para sahabat ini tidak bisa bersedekah dengan sisa harta mereka karena mereka miskin. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ada pintu-pintu sedekah yang lain yang bisa kalian masuki tanpa harus keluar sepeser pun dari kantong kalian. Tasbih ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah itu adalah sedekah. Dihitung sedekah tanpa kita harus keluar sepeser pun dari dari kantong kita. Mengajak orang pada kebaikan Mencegah orang dari kemungkaran itu sedekah. Bahkan beliau mengatakan pada kemaluan seorang di antara kalian ada sedekahnya. Maka para sahabat heran, mereka berpikir bahwasanya sedekah itu harus dengan uang dan sedekah itu harus dengan yang susah-susah. Beramal itu harus susah, pahala itu harus susah. Dan ternyata tidak seperti itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, bukankah kalau seorang di antara kalian memasukkannya dalam lubang yang haram, dia mendapatkan dosa? Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, kemudian dia mendapatkan pahala dari pemenuhan syahwat itu?" Enak kok dapat pahala. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah kalau dia memasukkan kemaluan itu dalam lubang yang haram, dia mendapatkan dosa? Iya, wahai Rasulullah. Kalau begitu, jika dia memasukkannya dalam lubang yang halal, maka dia juga mendapatkan pahala. Itulah Islam yang luas. Rahmat Allah maha luas. Kita pun yang kantongnya tidak tebal, bisa tetap bersedekah yang banyak, menumpuk sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa keluar banyak harta dari dari kantong kita. Bahkan kata para ulama, kalau ada dua orang ya, yang satu pergi ke arah barat dengan sedekah harta, ya. Kemudian yang satu pergi ke arah timur dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kemudian karena bulat, karena bumi bulat, mereka bertemu di satu titik yang sama. Setelah menempuh jarak yang sama. Maka kata para ulama, orang yang pergi ke arah timur dengan berzikir akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Kenapa Pak? Karena orang-orang yang pergi ke arah barat, dia akan menemui lautan, hutan, gunung, gurun pasir, di mana di sana tidak ada manusia yang bisa dia sedekahi. Sementara orang yang berzikir bisa terus melakukan zikir dan sedekah dengan zikir ini kapanpun dan dimanapun dia berada. Ya. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada yang baik dan benar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dengan taufik darinya dan jika ada yang salah atau kurang, barangkali kurang jelas, terlalu cepat ya. Itu semuanya dari diri saya pribadi dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Demikian Allah taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa yang salah dari orang-orang yang banyak harta tapi begitu takut membantu dan menghutangkan uang yang menghutangkan uang bagi yang membutuhkan dengan alasan takut tidak dibayar. Ya. ya. Kekhawatiran itu adalah sesuatu yang wajar. Ya. Kita ngasih pinjaman uang pertama tidak wajib. Ya. Kemudian kalau ditambah alasannya adalah karena khawatir orang-orang tidak membayar maka itu adalah alasan yang kuat. Ya. Apalagi kalau memang terbukti seperti itu. Ya. Maka kalau anda ingin mudah memberikan kalau Anda ingin mudah mendapatkan pinjaman uang, ya, maka jaga reputasi Anda. Ya. Kalau pinjam, kembalikan. Ya. Kalau ada kesepakatan tempo tertentu, jangan mundur dari tempo itu. Jangan mundur-mundur, apalagi tidak membayar sama sekali dan lari. Ya. Justru karena banyaknya umat Islam yang seperti itulah. Ya. Akhirnya, banyak orang yang tidak mau menyumbangkan hartanya, banyak orang yang tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang-orang yang membutuhkan ini. Ya. Dan ini memang serba salah ya. Jadi di satu sisi kita dihadapkan pada kondisi di mana banyak umat Islam yang tidak paham dengan keutamaan sedekah. Ya. Di sisi lain kita dihadapkan pada kondisi di mana banyak orang yang tidak amanah. Ya. Dan ketika sunnah-sunnah ini ditinggalkan, ya, ketika cabang-cabang Islam ini dibiarkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghukum kita dengan apa dengan tersebarnya dan merajalelanya riba di tengah-tengah kita. Ya. Maka pengajian kita pada pagi hari ini kita pakai ya untuk mengingatkan kepada orang-orang yang mampu. Ya. Ingat kembali keutamaan memberikan pinjaman kepada saudara anda yang membutuhkan. Ya. Dan jangan terlalu suudzon. Ya. ya, makasih ya. Hmm. Kalau orangnya nggak pernah punya reputasi yang buruk, apalagi direkomendasikan oleh orang yang kita kenal, maka kalau bisa kita membantu dia. Ya. Orang-orang yang bermasalah boleh kita tidak tidak bantu. Ya. Dan pesan kita kepada saudara-saudara kita untuk menjaga reputasi, jaga amanah. Jadilah orang-orang yang amanah. Ya. ya. Adakah waktu atau hari-hari yang utama untuk bersedekah? Ya. Di antara waktu yang utama untuk bersedekah adalah uh, bulan Ramadan. Ya. Karena itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menjadi sangat dermawan saat bertemu dengan Jibril. Ya. Maka di Saudi Arabia dan beberapa negara yang lain, para pedagang itu biasa mengeluarkan zakat perniagaan mereka saat bulan Ramadan. Ya. Mereka libur beberapa hari untuk menghitung barang perniagaan yang ada di toko kemudian mereka keluarkan zakatnya pada bulan Ramadan untuk apa? Untuk mengejar keutamaan bersedekah dan zakat di bulan Ramadan ini. Apakah hukumnya menjual pakaian apakah hukumnya menjual atau berpakaian jilbab atau hijab dengan warna-warni yang corak dengan model-model yang aneh-aneh. Ya. Uh, sebenarnya untuk jilbab ini nggak ada aturan harus warna tertentu, ya. tapi harus dihindari warna-warna yang yang mencolok, warna-warna yang uh, menimbulkan fitnah. Ya. Kalau warnanya adalah warna yang umum dipakai oleh uh, para akhwat yang muslimat, ya, misalnya warna hitam, ya. kemudian nggak harus hitam, biru barangkali ya, atau hijau ya, atau abu-abu ya, dan tidak menimbulkan fitnah nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah dipakai karena nggak ada batasan warna dalam dalam pemakaian jilbab. Ya. Adapun tentang uh, corak dan model yang macam-macam ya, ini aturannya adalah yang penting jangan menimbulkan fitnah saja ya. Kalau modelnya adalah model yang membentuk tubuh ya, atau transparan, eh, maka tentu yang seperti itu tidak boleh dipakai karena itu bukan bukan jilbab yang sesungguhnya. Ya. Perlu diketahui bahwasanya jilbab itu adalah untuk menutupi aurat, ya. bukan untuk menghiasi tubuh kita. Kan. Nah kalau kita memakai jilbab yang aneh-aneh seperti ini, maka berarti kita malah justru berdosa. Kita malah ingin membuat diri kita menarik di depan banyak orang. Padahal saat kita keluar, tujuan kita adalah untuk menutupi aurat dan supaya tidak menjadi fitnah. Ya. Dan saat pakaian yang dipakai adalah pakaian yang menimbulkan fitnah ini, maka berarti kita berdosa dan itu artinya pakaian kita haram dipakai dan hukum jual beli sama dalam masalah ini. Gak boleh menjual model jilbab yang seperti ini. Ya. Saya sudah sering membantu teman-teman dan saudara-saudara dengan cara memberi bantuan atau meminjamkan uang, bahkan ada beberapa dari mereka setelah dipinjamkan malah jadi merusak hubungan karena mereka menjauhi atau tidak membayar hutangnya. Apa kiatnya agar anak bisa bersabar menghadapi mereka? Apa harus dituntut atau diikhlaskan? Sedangkan kondisi kami saat ini lagi sulit juga. Ya. Apakah sedekah kami masih kurang karena Allah karena dalam keadaan sulit belum datang juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Eh, ya menghadapi orang-orang seperti ini, ya. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah menasihati mereka. Ya, ini saudara-saudara kita yang sedang khilaf. Ya. Yang menyedihkan adalah fakta bahwasanya katanya masih banyak di antara teman-teman yang sudah ngaji, ya. tapi ngajinya mereka, cintanya mereka pada sunnah ternyata tidak berpengaruh pada akhlak mereka dalam bab ini. Ya. Jadi kalau sudah urusan bisnis, urusan uang semuanya jadi jadi dilupakan. Ini sesuatu yang menyedihkan. Tapi kita tetap harus husnul pada saudara kita bahwasanya saudara kita sedang khilaf dan dia bisa menerima nasihat. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah nasihati mereka. Iya. Kalau yang terjadi adalah mereka tidak menerima nasihat kemudian malah eh, lari dari tanggung jawab, ya. maka dilihat. Ya. Kalau memang orangnya adalah orang yang betul-betul ingin mengembalikan uang tapi memang belum ada, ya. maka orang yang seperti ini layak kita bantu. Ya. Anda memaafkan hutang itu, ya. mengikhlaskannya atau menguranginya, ya. maka itu insya Allah baik untuk saudara kita ini. Ya. Namun kalau saudara kita adalah orang yang suka main-main, ya. reputasinya sudah buruk, ya. sudah banyak orang yang menjadi korban. Ya maka yang terbaik adalah jangan memaafkan dia. Ya. Tapi proses secara hukum agar dia mendapatkan efek jerah. Ya. Bagaimana caranya? Apakah dengan menghubungi ustadz agar dia malu? Ya. Atau diumumkan di halayak biar orang hati-hati? Ya. Atau kalau itu semuanya tidak mempan bisa juga kita bawa secara hukum, nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Ya. Jadi perlu diperhatikan kondisi para pengutang ini masing-masing, kemudian kita sikapi dengan sikap yang proporsional sesuai dengan kondisi mereka. Ya. Jadi nggak harus kita pukul rata karena memang kondisi mereka berbeda-beda. Ya. Kemudian kondisi kami sudah eh, masih sulit juga apakah sedekah kami masih kurang karena dalam keadaan sulit belum datang juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ini memang saat kita bersedekah, saat kita mencoba sebuah sunnah, saat kita mengucapkan aman tu billah, kita harus siap dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diceritakan oleh saudara kita adalah salah satu contoh ujian ya. Sudah bantu orang lain toh kok malah kami yang susah sekarang ya. Itu ujian. Insya Allah kalau Anda sabar ya, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengingkari janjinya insya Allah. Dan kadang-kadang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala itu baru muncul saat kita hampir putus asa ya. Hatta idza asar rusul wadhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna ya dan saat para rasul sedang hampir putus asa ya dan mereka menyangka mereka didustakan oleh umatnya ya maka saat itulah datang pertolongan dari kami ya. tetap optimis tetap berharap besar pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan putus untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Adakah keutamaan menikahi janda yang memiliki anak yatim yang miskin dengan niat sodakoh dan membantu mereka? Ya, ya tentunya ada ya. Ini termasuk bagian dari sodakoh ya. Tadi depan saya jelaskan apa itu pengertian sodakoh. Maksudnya biar kita paham bahwa saya sedekah itu maknanya luas. Ya. Dan meskipun saya tidak menyebutkan uh, menyedekahi janda, tapi saya menyebutkan membantu orang yang membutuhkan. Ya. Dan janda termasuk orang yang membutuhkan bantuan kita. Apalagi ada anak yatim di sini dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ana wa kafilul yatimu kahatain." Ya. Saya dan para pengasuh anak yatim di surga nanti seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah ini. Ya. Jadi mengasuh anak-anak yatim atau menikahi janda dengan maksud seperti ini itu adalah uh, salah satu cara untuk membantu mereka dan insya Allah mendapatkan pahala. Ya. Kalau kita bersedekah atas nama orang tua, apakah kita tetap mendapatkan pahala sodakoh atau hanya dapat pahala birrul walidain? Ya. Pahala sedekah untuk orang tua. Ya. Pahala sedekah untuk orang tua, sedangkan kita mendapatkan pahala birrul walidain. Ya. Atau mungkin bisa mendapatkan juga pahala sedekah karena kita yang menyiapkan hartanya. Ya. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan mujahid maka kita juga mendapatkan pahala dari orang yang berjihad itu. Saya ingin bertanya bagaimana dengan orang kaya yang meminta sedekah walaupun dia tidak tahu sebetulnya dia tidak berhak untuk menerima. Di akhir zaman sekarang seperti ini banyak orang kaya yang miskin. Yang saya tanyakan bagaimana pandangan Islam terhadap orang kaya yang seperti ini. Ya, ya di zaman kita ini banyak orang-orang yang secara kasat mata mentereng ya, punya mobil yang mewah, punya rumah yang megah, tapi mereka juga punya utang yang bisa jadi lebih banyak daripada daripada e, harta yang mereka miliki, daripada aset yang mereka miliki. Ya. Mereka punya mobil kelihatan mentereng, tapi mobilnya ternyata kredit ya. Dan mereka punya utang-utang yang lainnya. Nah kalau kondisinya mereka seperti itu, ya di mana Eh, besar pasak daripada tiang ya, di mana lebih banyak hutang daripada aset yang mereka miliki maka mereka adalah orang miskin sejatinya mereka itu ya. mereka itu orang miskin ya dan kalau mereka sampai minta pada kita mereka berhak untuk dibantu ya tapi kalau mereka minta padahal mereka benar-benar kaya ya dan tidak miskin ya maka itu namanya bukan sodakoh namanya adalah hadiah ya kita bisa memberikan kepada mereka hadiah. Ya. ya, apakah termasuk sedekah juga istri yang sudi untuk dipoligami? Ya. Sehingga di akhirat nanti dia bisa masuk surga melalui pintu sedekah ini. Ya. Gimana menghubungkannya, Bu ya? <laughs> Kayaknya agak jaka sebung ini. Ya. Tapi intinya ya kalau memang istri ini e, ingin memberikan kebahagiaan untuk suaminya ya karena dia mungkin merasa sudah sudah e, melemah ya sudah tidak bisa memberikan yang terbaik untuk suaminya dan dia ingin suaminya lebih bahagia misalnya ya. maka kebaikan itu pasti ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak harus masuk melalui pintu sedekah tapi ya, tapi insya Allah Anda akan mendapatkan ganjarannya atau pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Malam tadi Ustadz mengatakan antara anak bisa memberikan syafaat pada orang tuanya di surga dan sebaliknya apakah suami bisa memberikan syafaat pada istrinya dan sebaliknya? Iya. Para suami dan istri ya akan tinggal bersama-sama agar Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa menikmati kenikmatan surga dengan sempurna ya. Maka ada syafaat antara suami dan istri ya. Uh, saya sholat subuh di Rodul Jannah yang mana jarak antara adzan dan iqamah lama maka setelah berdoa saya langsung zikir pagi. Apakah boleh membaca zikir pagi padahal sholat fardu subuh belum dikerjakan? Ya, nggak ada masalah. Waktu sholat subuh, kalau sudah adzan maka e, zikir pagi sudah bisa dikerjakan. Ya. Pengalaman saya, seorang yang menyimak uang dengan janji 10 bulan akan dibayar, tetap sampai sekarang sudah enam tahun tidak dibayar. Yang membuat saya kesal. Bagaimana dan apa jalan yang seharusnya saya lakukan? pinjamannya dalam jumlah yang besar. Ya. Uh, ya, yang pertama adalah seperti yang kita jelaskan tadi, menasihati dia. Ini khilaf ini harus sering diingatkan. Mungkin kalau pendekatan kita kurang diterima, kita bisa melakukan pendekatan yang lain. Ya, nasihat melalui ustadz, nasihat melalui siapalah. Ya, karena orang ini kan biasanya sudah sudah uh, sudah tahu hukumnya. Ya. Mereka bukan orang yang baru belajar biasanya. Namun mereka belum mengamalkan ilmu yang sudah mereka pelajari ya. Nah, kategori orang yang seperti ini mereka butuh terhib dan terhib, ya, butuh diingatkan dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang zalim, ya. diingatkan dengan neraka supaya hatinya luntur, supaya hatinya uh, takut dengan ancaman-ancaman ini, ya. Silahkan divariasikan nasihatnya, kemudian juga kalau seandainya itu membutuhkan proses hukum, nggak masalah ditempuh proses hukum. Kalau memang tidak membuat kita rugi, ya, nggak ada masalah. Karena orang yang seperti ini membahayakan masyarakat. Kalau dibiarkan tidak dihukum maka mereka akan semakin menjadi-jadi dan akan semakin banyak uh, korban yang turun. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Layul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu." Ya. Orang yang ngemplang, ya, tidak mau membayar utang, padahal dia punya uang untuk membayar utang itu. Ya. Maka kezoliman dia ini menghalalkan menghalalkan harga diri dia. Dia boleh diribah. Dia boleh diumumkan di depan khalayak. Dikasih tahu ini si fulan sudah utang sekian tahun dan banyak tapi nggak pernah nggak pernah membayar padahal dia mampu untuk membayar. Maka jangan pernah memberikan hutang kepada orang ini misalnya. Halal. Juga halal bagi pemerintah untuk menghukumnya. Pemerintah boleh memenjara orang-orang seperti ini agar dia mendapatkan efek jerah. apakah hibah pahalanya sama dengan infak? Ya, hibah termasuk bagian dari sodakoh juga. Ya. Suami yang sudah meninggal dan punya anak yatim. Anak-anak saya sering mendapat santunan dari saudara-saudara kami. Bolehkah saya suruh anak saya untuk menginfakkan sedikit dari uang yang diterima anak-anak itu atas nama ayahnya? Ya, ya e, harta yang sudah diterima oleh anak kita, ya, yang yatim itu sudah menjadi milik mereka. Ya. Dan karena harta ini sudah menjadi milik mereka, maka mereka boleh untuk berbuat terserah mereka. Ya. Kecuali kalau disyaratkan oleh si pemberi bantuan, misalnya ini untuk sekolah misalnya. Ya. Nah bantuan yang mengikat seperti disyaratkan seperti ini kita nggak boleh memakainya kecuali untuk untuk peruntukannya yang sudah dikhususkan. Adapun bantuan yang sifatnya mutlak, silahkan dipakai terserah untuk apa saja, maka uang itu sudah menjadi milik anak kita yang yatim dan beramal untuk ayahnya yang sudah meninggal adalah salah satu e, amalan yang utama yang bisa dia lakukan. Itu juga mendidik mereka untuk membantu orang lain meskipun mereka sendiri susah. Ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat dahulu mereka mendahulukan orang lain padahal mereka sendiri susah. Ya. Itu adalah cara mendidik yang baik. Tentunya sekali lagi kalau memang tidak disyaratkan apa-apa dari pihak pemberi bantuan. Ya. ya. barangkali ini beberapa pertanyaan yang bisa kami jawab pada kesempatan kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai di sini namun e, tidak bisa saya jawab. Maka insya Allah uh, eh, silahkan ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang ada di sini di kesempatan yang lain. Demikian Allah Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.